Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya mau nanya, kenapa uh, ada jikir yang setelah sholat yang la ilaha illallah daulah syarikalah dan seterusnya itu, kenapa kok harus uh, duduknya kita itu tidak boleh berubah? Set, apa uh, maksudnya set, tahiyatul akhir tetap di situ dan kenapa harus 10 kali? Dan kenapa harus sebaiknya sholat sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Itu Bu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah anak yatim la yutma ba'dal bulughi, tidak ada anak yatim setelah mereka usia balik. Ah? Oh ya, ah, zikir. Zikir Nah, begini, makanya zikir itu adalah ada bimbingannya dari Nabi saw. alaihi wasallam. Zikir setelah sholat mulai dari istighfar, baca tasbih 33 kali, baca takbir 33 kali, baca ayat kursi, baca doa Allahumma ini ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik, Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika salam, hayna rabbana bisalam. Itu adalah pendidikan dari Nabi saw dan namanya ibadah, namanya harus taabudi Namanya ibadah hendaknya kita ngikut. Pertama hendaknya dalam ibadah ngikuti petunjuk dari Nabi saw Biarpun Anda jago yasinan, Jangan langsung Assalamualaikum, Yasin, wal Quran. Biarpun Yasin bagus, ayat Al-Quran. Karena anda imam solawatan langsung Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Solawatan bagus. Tapi ada aturannya sendiri. Apakah dosa bersolawat setelah solat? Ya enggak. Tapi Nabi mengajarkan dzikir, baca tasbih dan sebagainya. Jangan beribadah dengan hawa nafsu. Dan juga bukan syahadat Sebagai langsung asyhadu alla ilaha illallah. No. Ada zikir yang diajarkan Nabi dulu, baru nanti mau solawatan seribu kali, seratus ribu kali, itu setelah itu semuanya. Hendaknya dalam urusan ibadah kita harus lebih patuh ta'abudi. Patuh dulu kenapa Nabi menyuruh seperti itu. Nah, ini. Kalau seandainya saya ada hafal zikir-zikir, bolehlah karena kamu ada hafal zikir-zikir, ya sudah hafalnya Yasin toh ya sudah Assalamualaikum, Assalamualaikum, Yasin baru karena Anda tidak hafal zikir-zikir itu. Dan tidak boleh akal-akalan misalnya. Solawat paling bagus yang dikir paling bagusnya solawat, harus solawat. Yang satu lagi mengatakan syahadat, orang masuk Islam dengan syahadat, jadi palingnya kalimat syahadat. Nah, ada. Bukan dengan hawa nafsu. Nanti waktu rukuk Subhanallah al azimi diganti dengan yasinul quranil hakim. Biarpun tidak batal sholat kita waktu sujud itu, mestinya kita baca Subhanallah lalu baca Yasin atau jago kulhu kulhu Allah ahad. Tidak batal sholatmu, tapi aneh. Nah ini maka perlu taat budi Kita ngikut bagaimana pendidikan dari Nabi dan alhamdulillah imam besar kita yang mengumpulkan kitab Riyadus Salihin dan beliau adalah Imam Nawawi punya namanya kitab Azkar. Biiddar syaril Atkar. Kalau orang nggak punya kitab Atkar beli, jual rumahmu untuk beli kitab Atkar itu. Karena itu pendidikan zikir-zikir yang dari Nabi soal biar kamu tidak ngarang-ngarang biar wah paling enak adalah baca kini kok paling enak enak-enakan apa gitu paling asyik paling asyik ini solawatan ini loh solawatan bagus tapi ada waktunya itu nanti baik nah kemudian caranya pun demikian termasuk la ilaha illallah dianjurkan agar kita sebelum bergerak kaki kita wawathanin rijlaih jadi kita setelah Assalamualaikum sebelum bergerak, waktu salat habis salat maghrib, habis salat subuh, sebelum bergerak kita baca La ilaha illallah ta'ala syarikala lahul mulku alhamdulillahi wa syukadir. Seperti kita memerdekakan 70 budak daripada keturunan Bani Ismail dan sebagainya. Ini kemuliaan yang luar biasa. Dia akan menjadikan di, dihapus 70 kesalahan, diangkat 70 derajat kebaikan dan seterusnya. Ini adalah masalah cara. ada pun cara, kenapa seperti itu? Tentu para ilama menyebutkan hikmah. Artinya apa? diterjemahkan sebelum engkau sibuk dengan urusan-urusan dunia. Jadi masih sambung dengan sholat. Jadi begitu pentingnya dikir itu sebelum engkau sibuk urusan dun, dunia. Ada pun selebihnya mungkin bisa kita baca sambil kita berjalan, mungkin kita buru-buru. Tapi untuk yang satu ini hendaknya kau sambung dengan sholatmu. Sehingga sebagian ulama mengatakan sebelum engkau berurusan dengan dunia. Jadi ta'anin rijlai ini adalah sebagai isyarat. Sebelum kamu berbicara tentang Harga beras berapa? Sebelum bicara ini, ini menunjukkan rapatnya antara zikir dengan dengan sholat. Dan ini juga hujah bagi orang yang eh, mengatakan bahasanya sebelum zikir setelah sholat kesepakatan gak ada yang mengingkari. Yang mengingkari zikir ba'da sholat orang sakit. Gak ada khilaf zikir setelah sholat. Adapun masalah mengeraskan dan mengecilkan suara dalam dikir setelah sholat adalah masalah suka-suka dan para sahabat Nabi semuanya mengeraskan suara. Sahabat Nabi mengeraskan suara. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Inna raf asauti bidikri mengangkat suara setelah dalam dzikir idan sarafu minal maktubati setelah mereka itu selesai salat wajib karena fi ahdi Nabi saw ada pada zaman Nabi saw Jadi pada zaman Nabi sudah biasa orang berzikir setelah sholat dengan mengangkat suara. Maka jangan sampai ada hari ini orang berkata zikir dengan mengangkat suara, subhanallah, subhanallah, subhanallah, bid'ah. Nah, itu orang sakit. Kalau anda zikir, boleh sah. Baik-baik. Baik. Itulah masalah zikir, maka itu ta'abudi, serahkan saja. Adapun hikmahnya seperti itu. Hikmahnya adalah apa? Hikmahnya adalah agar engkau tidak buru-buru berurusan dengan dunia, hendaknya engkau masih berurusan dengan zikir setelah sholat, assalamualaikum, sambungkan dengan dengan zikir tersebut agar sempurna keutamaan yang anda lakukan di dalam urusan dikir. Ikuti. Kalau seandainya sudah terlanjur berubah, ya tetap dibaca. Yang penting belum sambung, belum berpisah, belum banyak kesibukan urusan dunia. Artinya dikir itu kita dahulukan dari yang lainnya.